إذا خففت إن المكسورة كيف حالها bagaimana keadaannya إذا كيف حال إن المكسورة إذا خففت ها يكثر إهمالها ويقل إعمالها مثاله إن كل نفس لما عليها حافظ Ya. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Ya Arabnya bagaimana in? Mukhaffafa min asaqilah. Iya. Fatala 'amaluha kullun mubtada marfu' wa 'alamatu rafi'i dhamma zahiru 'ala akhirih wa mudhaf nafsin mudhafun ilaihi lam lil fariqah. Apa yang dimaukan dengan al fariqah? Lam al fariqah untuk membedakan antara apa? In mukhaffafa min asaqilah dengan in nafiyah. Ya, untuk membedakan antara in mukhaffafa min tsaqilah dengan in nafiyah. Kemudian alaiha diarah sebagai apa? Jar majrur fi mahalli rafin khabar muqaddam hafid mubtada tsanin. Jumlah mubtada tsanin wa khabaruhu fi mahalli rafin khabar ya lil mubtada al awal atau boleh juga di Arab hafiz sebagai apa khabar kul alaihanya muta'alik dengan hafiz dengan hafiz Adapun kalau dibaca ataupun kalau dibaca lama ya bukan lama maka lama disebut dengan huruf apa ijabiyah karena menjadikan jumlah itu bermakna ijab karena in di sini innya nafi ya dimasuki oleh nafi lagi lama maka maknanya apa ijab penetapan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz di sini ada in nafiyah lamanya nafi juga maka maknanya ijab tidak ada satu pun jiwa melainkan padanya ada hafiz. Ada hafiz enggak? Ada. Ya. Boleh di Arab dengan dua sisi ya, karena di sana ada dua kiroah, kiroah dengan mentahfif lam dan mimnya lama dan kiroah dengan tidak apa mimnya lama ya. kalau dengan lama maka innya mukhaffafa min kalau lama berarti innya apa in nafiyah jadi apabila diihmal in Apabila in di ihmal, kemudian tidak tampak maknanya maka wajib untuk khobarnya diiringi dengan lam. Ya. Lamnya ini fungsinya tadi untuk al-fariqah membedakan antara innafiyah dengan in mukhafafah minas saqilah. Nah itu. Makanya tadi dikatakan pada contoh in kullu nafsil lama lamnya lil fariqah. Wajib ditetangkan untuk membedakan dengan apa? Innafiyah Ya. Jadi kalau ada lamnya berarti ini itu apa? Mukhaffafin atsaqilah. ini tadi syaratnya ketika maknanya tidak jelas. Kalau sudah jelas ya tidak perlu. Kalau belum jelas maknanya masih memungkinkan di situ innya nafiyah maka untuk memastikan bahwasanya innya itu mukhaffafa min atsaqilah antum tambahkan apa pada khabarnya? Lam. Lam lil fariqah. Jadi in apabila ditakhfif itu bentuknya seperti in nafiyah kan? In mukhaffafa min atsaqila apabila di takhfif disukun bentuknya seperti apa? In nafiyah. Kalau dikatakan in zaidun muntaliqun. Ini memungkinkan dua sisi bisa kita katakan in di sini apa? Mukhaffafa min atsaqila yang batala amaluha bisa pula in nafiyah. Ya. Terus bagaimana cara membedakannya? Agar in di sini yang dimaukan adalah mukhaffaf min Hah? Dengan cara ditambahkan pada apa? Pada khobarnya dengan lam. Nah itu makanya lamnya disebut dengan lam fariqoh. In zaidun lamun polikun. Jelas kalau misalkan dikatakan in zaidun lamun polikun bahwasanya ini apa? Mukhaffafa min Kalau enggak ada lamnya berarti sudah innya dihukumi dengan in apa? nafiyah. Maknanya mazaidun mumporikun. In zaidun mumporikun maknanya apa? Mazaidun mumporikun. Zaid tidak berdiri. Itu yang perlu diingatkan lagi. Jadi in mukhaffafa min sakila apabila dia tidak beramal maka khobarnya perlu ditambahkan lam untuk membedakan antara in mukhaffaf min sakila dengan in nafiyah. Kemudian anna al mukhaffaf belum ya? Sudah belum? Sudah juga? Belum. Wa in khuffifat anna al-maftuhatu baqiya i'maluha walakin an yakuna ismuha dhamir sya'n wa an yakuna mahdhufan wa ويجب an yakuna khabaruha jumlatan nahwu 'alima an sayakunu minkum mardha wa idza khuffifat ka'anna baqiya i'maluha wa yajuzu hadfu ismiha كأن ضبيه تعطو إلى وارق السلم وإن خففت لكن وجب إهمالها apabila anna yang di fathah hamzahnya di takhfif disukun menjadi an maka baqiya i'maluha tetap dia beramal menasobkan isim dan merafa'kan khabar. Tapi ada syaratnya. Walakin yajibu an yakuna ismuha dhamira sya'an, tapi wajib agar isimnya an mukhaffafa min tsaqila berupa dhamir sya'an. Ya. Dhamir sya'an adalah dhamirun mufradun ghairu majrurin Bomir sya'an adalah bomirun mufradun ghairu majrurin. Bomir mufrad yang bukan majrur. Wudi'a li gharadit ta'zim. Wudi'a li gharadit ta'zim. Yang diletakkan untuk tujuan membesarkan. Wal ijlal, memuliakan wa yakunu mutasilan wa munfasilan dan dhamir sya'an bisa berupa dhamir muttasil boleh pula dhamir munfasil boleh mustatiran boleh bariz ala hasabil awamil sesuai dengan amil yang dituntut pada contoh wa innahu lamma qama Abdullah mana dhamir sya'annya di sini wa innahu lamma wa annahu lamma qama Abdullah. Mana pemirsaannya ha. Berupa apa itu pemirsaannya Bamir mud tafsil. Ya, dan dia mansub. Pemeriksaan itu wa annahu lamma qama Abdullah. Terjemahnya nggak diterjemahkan seringnya. Dan bahwasanya lamma qama Abdullah, manakala hamba Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian pada contoh huwa zaidun qaim. Ini juga sama dhamir syan. Huwa zaidun qaim, tapi berupa apa? Dhamir hasil marfu. Huwa zaidun qaim. Ketika urusan qiyamu zaid diperbesar maka dikasih huwa. Huwa zaidun qaim. Bisa juga mu'anas fa la ta'mal absar tuh fa la ta'mal absar juga ya bunaya innaha in takum mithqala habatin min khardal surat apa Luqman itu sama juga dhamir apa sya'an saya ulangi syarat agar anna al-mukhaffafah min asaqila itu tetap ramal agar isimnya berupa dhamir sya'an wa yakuna mahdhufan tapi dalam hal ini harus mahdhuf ketika ditakhfif annya anna menjadi an maka dhamir sya'annya harus mahdhuf kemudian wajib an yakuna khabaruha jumlah dan wajib khabarnya berupa jumlah wajib khabarnya berupa jumlah bukan mufrad ya ini di antara perubahan yang terjadi ketika anak ya ditakhfif dia tetap beramal cuma ada perubahan yang terjadi padanya yang pertama bomirnya harus pemeriksaan yang dibuang kemudian khobarnya wajib berubah jumlah setelah sebelumnya ketika ditasydid tidak ada syarat ini contohnya alima an sayakunu minkum marbo Allah tahu bahwasanya akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit. Arabnya alima fi'lun madin min akhwati dhanna alima fil madhi termasuk dari saudaranya dhanna tansibu maf'ulaini menasabkan dua maf'ul wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan fa'ilnya mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa hmm. kembali kepada Allah kemudian an mukhaffafah min as-saqila tansibul isma wa tarfa'ul khabara wasmuha ismnya dhamir sya'n mahdhufun dhamirus sya'n yang dibuang wujuban secara wajib takdirnya anhu anhu. Asin harfu tanfis nah, ma'an saya kunu sin harfu tanfis Wahuwa zaman al-qarib. Dan dia di sini yang dimaukan dengan tanfis adalah zaman yang sebentar lagi terjadi. Yakunu fi'lun mudari' marfu' li tajarrudihi 'ani nasibi nasib wal jazim. Wa 'alamatu raf'ihi dhammu akhirih dan dia yakun mutasarrif min kana an-naqisah bertasarruf dari kana an-naqisah tarfa'ul isma wa tansibul khabar minkum jarun wa majrur min harfu jar wal kaf dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli jarin bi min wal mim 'alamatul jam' wal jar wal majrur shibu jumla muta'alliq في wajibil hadf minkum itu shibu jumla dia muta'alliq dengan sesuatu yang wajib dibuang takdirnya kain dan minkum fi mahalli raf'in khabar kana مرضى اسمها مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضمة المقدرة على الألف معنى من ظهورها التعذر لأنه لأن المرضى لأن مرضى اسم مقصور وجملة كان مع اسمها جملة كان برسم اسمها علم أن سيكون منكم مرضى يكون برسم اسم خبرنا في محل رفع بعد pada رفع khobar an al mukhaffafah sebagai khobarnya an al mukhaffafah min tsaqilah jumlah di sini khobarnya yakunu minkum marba kemudian awal masdar al munsabik masdar yang dibentuk min an wa ma ba'daha dari an dan yang setelahnya alima an sayakunu minkum marda saddama sadda maf'ulai alima menduduki posisi dua maf'ulnya alima takdir maknanya alima kauna kauna marba minkum Ya. Wa idza khuffifat paham ini ya. Wa idza khufifat ka'anna baqiya i'maluha wa yajuzu hadzu ismiha wa dzikruhu ka qawlihi ka'an dhabbiyah ta'tu ila wariqis salam. Apabila ka'anna ditakhfif maka tetap dia ka'anna menjadi ka'an tetap dia beramal. Ya. Dan boleh isimnya dibuang. Boleh pula disebutkan. Ya, seperti kan dhabiyatan. Kan dhabiyatan ta'tu ila wariqis salam. Ya, kan dhabiyatan ta'tu ila wariqis salam. Dia wanita itu seolah-olah kijang yang menjulurkan. Ya, yang menjulur ke wariqis salam, daun salam. Coba di Rob. Kaan. Bagaimana Arabnya? Ya Kaan. Ghafafa min thaqila min akhwati. Min akhwati inna. Tansibu al-isma wa tarfa'ul khabar. مم. Terus Fabiah Hah? Terus منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره تعض في المضارع apa مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو معنى من ظهورها الثقل terus ilah harfu jar Ya. Sini ada penjelasan bahwasanya ya itu datang dengan riwayat ataupun dalam riwayat dengan rofa kan Robiatun sebagai khobar isimnya pemirsaan, sya'an mahdhuf takdirnya ka'anha robiyatun ya datang juga pada riwayat yang lain dengan menasabkan robiyah ya sebagai isimnya kan kemudian jumlah ta'tu sifat ya bagi robiyah seolah-olah kalau kita ambil riwayat yang merofakkan Zobiah, dia wanita itu Zobiah. Kijang yang menjulur ke pohon salam. Ya. Kalau kita jadikan Zobiah dan mansub sebagai isimnya, berarti maknanya seolah-olah Zobiah, kijang yang menjulur ke warik salam adalah wanita itu. Khabarnya mahdhuf Wa idha khufifat lakinna wajaba ihmaluha. Apabila lakinna ditakhfif maka wajib untuk dia lakinna di ihmal. Wajib di ihmal. Tidak lagi menasobkan isim dan tidak lagi merafakkan khabarnya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mana? Talzamul lam fi khabari idza umilat Apa yang ditanyakan? Sudah diterjemahkan belum tadi? Oh, belum. Ketinggalan ya. <laughs> Ada yang ketinggalan katanya. Saya ulangi dari waktu khaffaf inna ya. Waktu khaffafu innal maksuratu faktur ihmaluha inna yang di kasrah ketika ditahfif maka seringkali diihmal tidak diamalkan contohnya kullu nafsil lama alaihi hafiz wa yaqilu i'maluha dan sedikit diamalkan contoh wa kullal lama la yuwaffiyannahum fi qiraati man khaffafa apa pada qira'ahnya mereka koriya mentahfif inna dan lamma fil ayataini pada dua ayat ini wa talzamul lam fi khabariha idza uhmila tadi yang dijelaskan tadi lam itu menetapi khobarnya apabila in itu diihmal tidak diamalkan ini tadi yang menjelaskan ini belum dibaca ya yang lain ya in itu macam-macam banyak iya apa? Kalau itu harfu syarat kalau in in qama zaidun qumtu ya macam-macam ada harfu syarat ya ada lagi mukhaffafa min asaqila ada in nafiyah dan yang lain masih ada ya Tarifnya bamir syan. Tadi ketinggalan tah. Dhamir sya'an adalah dhamirun mufradun ghairu majrurin wudi'a li gharadit ta'zim wal ijlal wa yakunu muttasilan kadang muttasil wa munfasilan kadang munfasil mustatiran wa barizan kadang mustatir kadang bariz ala hasabil awamil sesuai dengan amil jadi ya, antara contohnya wa innahu lamma qama Abdullah wa annahu ya di sini bentuknya apa Tomir waris mutasil. Kalau pada contoh huwa zaidun qaim tentunya apa? Tomir baris munfasil. Ya. Adapun pada bab yang sedang kita baca itu harus apa? Mustatir ataupun mahdhuf. Ya, dibuang pemirnya mahdhuf. Bukan mustatir, mahdhuf. Harus dibuang. Dan terkadang memang terkadang isimnya isimnya an mukhaffafa min itu muncul. Ya, terkadang isimnya an mukhaffafa min itu muncul tapi bukan pemirsaan. Ini jarang terjadi seperti dalam syair ada disebutkan falau anki falau anki ya. falau anki fi yaumir rakhasa alatni talaqaki lam abhol. ya di sini angki ya jarang tapi dalam syair itu terjadinya Jadi kalau khabarnya an itu jumlah, jumlahnya jumlah fi'liyah harus ada fasal seperti tadi. Alima an sayakunu. Ya, ada fasal antara apa isim dengan apa khabarnya. Di antara jangan sin. Kalau khabarnya jumlah ismiyah maka tidak perlu ada fasal. Contohnya alim tu an zaidun qaimun. Ya. Jadi kalau khobarnya an mukhaffaf min asaqila itu adalah apa? Jumlah ismiyah maka tidak perlu adanya fasal antara isimnya an dengan khobarnya. Contohnya alim tu an zaidun qaim. Adapun kalau khobarnya jumlah fi'liyah ya. kalau fi'ilnya mutasarrif atau kalau fi'ilnya ghair mutasarrif maka tidak perlu ada apa fasal. Seperti laisa kan kalau mutasarrif wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Di sini khabaran jumlah fi'liyah. Cuma fi'ilnya kalau mutasarrif kan laisa, maka tidak perlu ada apa? Fasal. Wa alaisa lil insa asli wa anhu. Ada mirip fasal. Bahwasanya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan atau kalau sedangkan kalau e, fiilnya fiil mutasarrif Ya. Kalau fi'il yang tasarif tapi mengandung makna doa ini juga tidak perlu kepada fasil. Seperti wal khamisatu an ghadiballahu 'alaiha pada kira yang mentakhfif an. Wal khamisatu an ghadiballahu 'alaiha. Di sini khabarnya jumlah fi'liyah cuma untuk doa. Yang keempat semoga Allah memurkainya, gitu kan? Enggak perlu juga fasal. Ya. Adapun kalau fiilnya fiil yang mutasarrif kemudian tidak mengandung makna doa, maka boleh sifatnya ditambahkan fasal ataupun meninggalkan fasal. Tapi yang lebih baik ada fasal. Dan fasal pemisahnya itu satu dari empat perkara. diantaranya kod, sin, saufa ataupun nafi. Ataupun lau satu lagi. Contohnya wa na'lamu anqad sodak sadaqtana. Surat apa ini? Akhir surat ini ya. al maidah ya Wa na'lamu sodak sadaqtana. Qad di sini ada fasalnya. Contoh yang lain alima an sayakunu sin. Ya. Jadi dirinci ya. Khabarnya an mukhaffafa min apabila isim jumlah ismiyah maka tidak perlu ada fasal. Ya. Tidak perlu apa? Ada fasal. Contohnya alim tu an zaidun qaim. Sedangkan kalau khobarnya adalah jumlah fi'liyah dilihat kalau fi'ilnya fi'il yang mutira mutasarrif yang jami seperti laisa tidak perlu juga ada apa? fasal. Apa fi'il mutasarrif tapi untuk doa ini juga tidak perlu ada fasal seperti wal khamisatu an ghadiballah. Ya. Ini pada kira yang lain. Kemudian kalau fiilnya ataupun jumlah akhobarnya adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mutasarrif maka boleh dengan dua sisi dikasih fasal antara isim dengan khobarnya atau tidak. Meskipun yang lebih baik adalah fasalnya. Fasalnya adalah satu dari empat perkara. Qad, sin, saufa dan nafi. Contoh yang nafi. Oh ya, subhanallah bihamdik, sudah lantas sabar itu baik.